sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyir cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsam cap bebek. Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu! Ayo, siram dengan air, ayo! Kau masih hidup, Kau masih belum mati, Badrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Thank you. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan ujung pemilik kapal itu. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit lah. Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh itu sakit kepala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 Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. seri ke-730 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ashari sebagai Panji Saprang, Haristiono sebagai Damar Taun, Haris sebagai Pamekatsi, Noval sebagai suami, Henny sebagai istri, Naryo sebagai tetangga, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. panasnya <laughs> balsemnya pakai balsem hijau capete Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam Nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau Cabete Balsem hijau Betet Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut hubungi dokter tanding telah bergeser. Are Angon bersiap diri berhadapan dengan Damar Taun. Badrawati memandang Panji Saprang dengan seksama, sedang pemegatsi harus merasa gelisah karena dipandang dengan tatapan mata yang paling sirik oleh Pinaka Swasti Ratu. siapa namamu, Le? Namaku bukan Panji Sapra. Aku ulangi siapa namamu? Kau seperti kehilangan bahan pembicaraan, Paman Panji Sapra. Kau sudah mengetahui siapa aku. Namun kau masih juga menanyakannya. Kalau ingin memperbincangkan sesuatu, berbicaralah hal lain. Jangan berbicara tidak bermutu. Mungkin kau ingin menyempatkan diri berdoa. Berdoalah. Ya. Menengadalah ke langit. Pandangi sepuasnya langit yang mahal lebar luas tak bertepi itu. Kemudian menunduklah merenungi bumi. Karena kau tak akan berpijak lagi padanya. Uh, maksud Paman, ini kesempatan terakhirku? Iya. <laughs> Terima kasih. Paman benar-benar baik. Karena Paman masih berkenan untuk mengingatkan aku. Tetapi... Tetapi apa? Sebelum aku mati, Bolehkah aku mengajukan permohonan? Boleh. Hmm. Apa yang akan kau minta? Kalau bisa, apakah paman mengizinkannya? Katakan saja, aku akan berbaik hati memberikan kalau aku memilikinya. Permintaanku adalah, aku akan menyerang paman dengan cambukku ini. Namun janganlah paman menghindar. Berilah kesempatan ujung cambukku menjenguk isi tengah paman. Maaf, Paman. Maksudku, telinga Paman sangat kotor. Ada cairan kuning yang berbau di sana. Aku jamin ujung cambukku sanggup mengoreknya, membersihkannya, sekaligus menjebol dan mengobrak-abrik otak Paman. <laughs> Mengapa Paman malah tertawa? Kau benar-benar bocah menyenangkan. Oh ya? Kau masih bocah, tetapi pintar berbicara. Dan ada kalanya kata-katamu nyelekit. Baru ucapan saja kau telah membuat gatal telingaku. Untuk itu, aku ingin memberikan hadiah untukmu. Hadiah apa, Paman? Nah, terimalah ini. Kepalan tanganku. Hmm. Akan kusambut dengan cambukku. Yeah! Kurang ajar ujung cambukku. Mengenai apamu, Paman? Kau telah mengenai ujung hidungku, bocah tengik. <laughs> Bagus. Itu baru ujung hidung. Sekarang jagalah sangkanganmu, Paman. Oh, yeah! Rahyan Badrawati melawan Panji Saprang telah merambah ke tataran yang semakin tinggi dan meningkat. Panji Saprang yang memiliki tembong besar di wajahnya itu bertarung bagaikan banteng yang tangguh. Namun Badrawati dengan lincah mempermainkan cambuknya yang meledak-ledak dan ada kalanya menyelam dan menyayat. Inaka tersenyum melihat ulah Badrawati dan tatapan matanya kemudian beralih pada lelaki berambut putih yang berdiri termangu di depannya. Bagaimana dengan kita berdua ke sana, Pak Bekasi? Kita? Ya, tentu saja kita tidak hanya akan menjadi penonton saja, bukan? Bersiaplah. Aku tidak segera bermaksud mengalahkanmu. Namun aku merasa berkepentingan untuk membunuhmu. <laughs> Kau akan membunuhku. Kau lupa aku milik Raja Kalacakra. Bersetan dengan Raja Kalacakra yang kau miliki. Anakku tidak membutuhkan perlindungan orang semacam kau. Keberadaanmu justru hanya membuat kotor saja. Perbuatanmu membuatku muak dan mau muntah. <laughs> Sepanjang yang aku alami, tidak demikian dengan mereka. Mereka? <laughs> Mereka siapa? Mereka para gadis yang telah dengan suka rela memenuhi keinginanku. Mereka merasa senang dan bahkan ketagihan. Mereka tak sampai muak dan muntah. Sungguh, Aku tidak bohong. Jika birai mereka telah berhasil aku bangkitkan, perilakunya seperti hewan. Keparat, penjelmaan iblis. Kau benar-benar manusia terkutuk. Ibumu diperkosa seekor babi, sehingga melahirkan anak sepertimu. Oh, oh ibuku diperkosa seekor babi? Iya, kalau kau tidak percaya, tanyakan kepada kakakmu itu. Seekor orang hutan menyebabkan kelahiran Panji Sapran. Dan kemudian, ibumu masih melakukan dengan babi hutan yang menyebabkan kelahiranmu. Hanya keturunan binatang yang sanggup berperilaku seperti binatang. Oh, Arab! Mampuslah kau di tanganku. Hii. Iya, iya. Antara Padrawati melawan Panci Saprang dan Binaga melawan Kamak Gatsih merambat cepat. Kekuatan dahsyat yang bersumber dari dua jenis raja yang berbeda itu saling serang dan berbenturan adalah lari Angun dan Damar tahu yang memilih cara berbeda dalam bertarung. Kedua orang itu saling berhadapan, keringat telah membasahi segenap tubuh mereka. Thank you. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit lah. Rasanya Aduh pusing aku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 Kau benar. Sebaiknya aku memang tidak perlu banyak berbicara. Nah, marilah kita berkelahi. Namun perkelahian ini tidak perlu harus seperti dengan cara mereka. Aku sedang malas berkelahi. Apa maksudmu? Aku ingin langsung mengadu tenaga menghadapimu. Nah, mari kita lakukan. Jangan kau lepaskan tangan Bunda Bartau. Sia-sia. Aku menghendaki pertarungan macam ini. Baik. itu, Kak? Itu jelas suara orang yang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Dan ada apa? Kau ini, jangan menanyakan sesuatu yang aku tidak tahu jawabannya. Barangkali kau bisa menerka, Kang. Dengarlah, bukankah kau dengar lamat-lamat suaranya dari arah yang barat itu, bukan? Iya, benar. Ah, itu dari rumah Kiai Pangun, Kang. Bukankah orang yang berambut putih tadi dibawa ke sana? Lalu bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu, tapi yang jelas Orang berambut putih itu nampaknya telah menimbulkan masalah di sana. Menimbulkan perkelahian itu, kan? Uh, apakah... Apakah kira-kira orang berambut putih itu telah terlepas? Uh, Kang, bagaimana kalau ia muncul di rumah kita, Kang? Di rumah kita? Iya. Apakah itu mungkin? Uh, bukankah... Bukankah aku perempuan, Kang? Manusia berambut putih itu gemar memakan perempuan. Perempuan itu kan Aku kan perempuan. Iya, tapi bukan perempuan yang sepertimu. Maksudmu, Kang? Orang berambut putih itu tidak pilih-pilih tebu. Tidak sembarang memilih perempuan, tetapi perempuan pilihan, yaitu masih gadis. Dan itu pun gadis yang cantik. Kau tidak memenuhi syarat untuk diterkam olehnya. Di samping kau telah menjadi istriku. Juga karena wajahmu jelek, pemetik kembang berambut putih itu sama sekali tidak berselera melihat wajahmu. Kecuali... Kecuali bagaimana, Kang? Kecuali kalau kau mengenakan topeng, topeng yang cantik. Ah, kok ini, Kang? Kau sendiri bagaimana? Kau doyan kan perempuan jelek seperti aku ini? Itu karena aku kasihan padamu. Di oh. samping itu, kalau kita melakukan hubungan suami istri denganmu, aku tak sedang membayangkan kau, tetapi yang kubayangkan adalah perempuan lain. Ah, kakak ini ah. Mau tahu siapa perempuan yang aku bayangkan? Oh, kau, kau menyinggung perasaanku, Kang yang aku bayangkan istri Jeng Bonong. Dia cantik sekali. Wela dalah, malah menangis. Kusi, kalau tidak suka padaku, kembalikan aku pada orang tuaku. Eh, lah kok seperti tembang saja, kembalikan pada orang tuaku. Diamlah, jangan menangis. Lihat itu, siapa yang datang? Kang, Kang, buka pintunya Kang. Iya, Sebentar. itu? Kan di rumah Kiai Pangon ada orang yang sedang berkelahi. Orang berambut putih itu lepas, kan? Eh, lepas? Iya, lepas. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku, aku nekat memberanikan diri mengintip apa yang terjadi. Aku merayap dan melihat orang-orang yang berkelahi. Sungguh, aku tidak bohong, kan? Iya, iya, aku percaya. Suaranya juga kedengaran dari sini. Nah, mereka berjumlah enam orang. Enam orang banyak sekali. Dan mereka bertarung dengan cara yang aneh dan luar biasa, Kang. Cara bertarung menggunakan ilmu kanuragan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena mereka mampu bergerak dengan sangat cepat. Yang kedengarannya hanya umpatan dan teriakan-teriakan saja. Salah seorang dari mereka yang bertarung itu berambut putih. Nah, berarti orang itu lepas, Kang. Ah, sudah ya, aku mau pamit. Eh, Kau mau kemana? Aku akan memberitahu yang lain. Kita nyalakan opor, ya. Kita dekati mereka yang sedang berkelahi itu. Baik, aku setuju. Aku juga akan membawa obor dan pedang. Eh, Kang? Sudah, kau di rumah saja. Hello, bukankah kau tadi menangis? Lanjutkan kembali tangismu. Kang, aku takut. Perhatian, perhatian. Hai, bulat-bulat putih itu bukan gambar. Belang 19. Benar, obat kurap cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. sebenarnya telah diketahui oleh segenap para penduduk. Setelah mereka diguncang oleh kecemasan akibat ulah Pamegatsi, sang pemetik kembang, kini mereka dikejutkan kembali oleh suara orang-orang yang berkelahi. Beberapa pemuda mengambil gagasan menyalakan obor dan mendekati pertarungan yang terjadi. Sementara pertarungan tiga pasang pemilik Raja Cakra dan Trinetra itu terus berlangsung dan meningkat tajam. Nah, bagaimana akhir dari pertarungan itu? Mampukah Badrawati, Lare Angon, dan Pinaka mengatasi lawan-lawannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.